Sing gawe salat Jumat iki sapa? Sing duwe ide salat Jumat iki sapa? Ide. Gusti Allah. Cuman di dalam Al-Qur'an kan au ila zikrillah Bukan iya. bukan ila sholat. Duhur rong rakaat eh, apa? Duhur tang rakaat ya jumuah rong rakaat. Maksudnya sing ngonten sapa? Sing ngonten Allah. Lah yo iya, kono ngono kuwi rasa kekakon. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Qasim dari Jambu. Eh, ini meminta penjelasan tentang sholat Jumat. Karena di dalam hukum Islam itu sholat kan ada 17 rakaat. Tapi kalau di hari Jumat kan kurang. Bah. Yang 17 rakaat e, kalau hari Jumat kurang dua rakaat. Maksudnya kaitannya sholat Jumuah dengan sholat duhur e, bagaimana? Terus e, intinya ya itu aja. <laughs> Oke oke, okay. nanti Gus Yusuf akan ikut nambahi semua tadi ya Gus ya. Tapi jawabnya nih, sing gawe sholat Jumat itu siapa? Sing gawe ide sholat Jumat itu siapa? Oke, okay. Ya Allah. Cuman di dalam Al-Quran kan fas'au ila zikrillahi Bukan, iya. bukan ila sholah. Duhur rong reka eh, apa? Duhur tang rekaat eh, ada ah. semua rong rekaat. Maksudnya sing ngongkon sapa? Sing Allah. Lah yo iya, sakono-ono kowe ra iya. takon <laughs> Ya maksudnya kaitannya hukum daripada antara Jumat dengan sholat duhur itu maksudnya apa ada ada perbedaan dalam khilafiyah eh, dalam pendapat ulama atau emang emang emang uh, dalam Al-Qur'an ada ada dasarnya atau dalam dalam hadis ada ada dasarnya gitu. Nah, nanti Gus Yusuf yang soal gitu-gitu Gus Yusuf ya. Nek prasaku, kowe iki rasaku kian takut kuwi aku nono bang Apa kowe sembahyang Jumat terus ngene ya Allah, niki kok kali rekaat to. Lah kudune papat to kok minggal. Jadi selama sholat Jumat gue meng pripun mikir niku paling. buatin sakit gitu lho pripun. Ngapa lo gue mikir sing orang orang ini, <laughs> Buat anu, bah, buat apa, buat kemantepanan gitu. Eh? Buat tambah tambah iman. Lu saiki nek hitung-hitungan lah gue nek jamak kae Berarti ngurangi kok. Jamak kan ada ada ada ada kaitannya dengan mungkin perjalanan atau mungkin ada atau apa anu apa? Lah ya nek ukuranmu bukan ah. tulas Nek nah. Jumat kan jadi kurang loro ngono toh. Iya. Juru masuk Gusti Allah ki ukil kudu pitulas awas. <laughs> Ora wis to lakonono bae iya. ku lapo lho repot-repot. <laughs> Engko kowe mlebu swarga nolak. Kok nolak? Lah kula kurang anu nek Jumat <laughs> ngono. yang kami yang kami ingin tahu, maksudnya yang kami ingin tahu, kalau untuk keimanan tetap insya Allah kita yakin, maksudnya yeah. iman. Yeah. Cuman uh, di dalam hukum sholat Jumat ini ada perbedaan atau enggak? Perjelasan maksudnya. Penjelasan dari hukum sholat Jumat itu saja. Gus Yusuf pasti menjawab dengan mas. Saya jawabnya dengan akal sehat bahwa selama ini tidak ada pertentangan ulama manapun Si Sunni Wahabi semua podo kabeh ra ono masalah kejaba kowe sing ya. Aku sing tak khawatir kengko kowe nolak mlebu swarga iki lho. <laughs> Ayo Ridwan eh masuk-masuk. Eh, jangan sik-sik. Kulo niki kita sik kirang rong rakaat ya ben gue malah ora gelem kowe. Pak Nevi iki Pak Nevi ini pimpinan Kiai Kanjeng ini nek nek entuk rezeki um, mboten sampun diwawancari wartawan, hmm, mboten sampun monggo, ampun, monggo monggo gitu ya. Dadi sesuk mlebu swarga dhek kilang kilang ngarep lawang ya Nabi mlebu, oh, sampun to aku. Rasa pekewo kan mlebu mlebu ngono Mas ya. Ning aku aku ngerti kowe iki ingin menikmati to sebenarnya. Ingin menikmati dengan pertanyaan itu, gitu kan? Sebagaimana istri kau cium-cium kembali. <laughs> hanya untuk menikmati barang engkau sudah tahu baunya bagaimana tapi engkau terus menciuminya kan begitu jadi kamu bertanya tadi bukan soal ilmiah dan bukan soal syariat tapi soal estetika engkau ingin menikmati sholat itu dengan pura-pura bertanya seperti itu kodoa itu ngene terus ayo lah iya mesti tau ya lah mesti tau orang kok ngene jur ngene mesti ngene langsung ini ya lah, padahal wis ngerti ta ambune. Kata-kata yo ya boten ngene barang to, Pak. Lho lah iya, dadi <laughs> kan kata-kata ya. manusia memang seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk beliau, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada enggak ada ya? Oh, masih banyak berarti. Gus, di dari ke siji ya Gus ya. Jadi soal soal sholat Jumat tadi, soal warok, reok segala macam. Mas, kalau gitu maju sambil menunggu yang maju apa yang singkat padat monggo mas maju mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku lata teng daerah niku kok buat asal nikahan wayang suro niku masalahnya nopo katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sing ora mulai iki ra ono ning terbiasa ora waktu suro ngono lho Ya kue mangane gawe ribut ya ditunda sebentar. Ya toh, wis ora apa-apa ngalah karo wong akeh wong biasane ra penak nek surung lu mengan. Itu masalah kebudayaan dan rasa saja bukan masalah syariat. Ngono ya, Dik ya. Ora masalah kue arep rabi piye? Ora. Lah kowe iki ya ora arep rabi takon bab rabi iki lho. Wong saiki iki ya aneh-aneh. Kuwi mengko kaya wong kaya wong ning stasiun kae lho. Pak, yang ke Surabaya jam berapa? Oh jam 5.10. Kalau yang Jogja? Oh jam 6.13. Yang Semarang? Tuakan terus. Bapak ini mau kemana? Enggak, saya mau nyebrang. Khawatir ketabrak, jadi dipas ke jalan lagi. Itu gue menggunung gue. Wong orang arep rabiok takon bab suro suro suro. Ayo Mas, berikutnya siapa tadi? Jensir ya, ya. Guyon deh, Urip ora iso guyon mati ya wae kowe. Ure pernah iso guyon. Guyon itu rahmat Allah yang luar biasa dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling menunjukkan betapa Allah memberi rahmat berlebih pada kita semua. Bayangkan, jelas utang raiso nyari nyaur iso guyu. Ya bisa cengenges-cengenges. Wis jelas ra duit-duit wani rabi. Coba kuwi meng wong Jawa. Ya ta? Itu kita luar biasa. Mungkin bagi yang akan kembali sekarang silakan, tidak ada masalah. Gus Yusuf akan memuncai ini dengan jawaban-jawaban yang masih belum terjawab dengan baik oleh saya. Gus jangan terganggu kalau teman-teman bapak-bapak pada harus pulang karena mereka harus kerja pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Sebetulnya tadi sudah terjawab beberapa sudah pas membaca nawak dewi sing ngengel-ngengel. Jenjane sing wis gampang garek dilakoni ora usah ditakokke werna werno itu juga bagian dari yang namanya iman. Iman itu percaya. Gusti Allah ndawuhke salat Jumat ping pindho ya wis lakoni ping pindho, ora usah dipikir napa kok ora ping telu, napa kok ora ping papat. Sebagaimana orang haji, orang haji itu juga semua karena perintah Allah. Kon tawaf ngubengi Ka'bah ping pitu, sing mbok ubengi apa ming watu, Mas. Watu Ka'bah kuwi. Tapi karena ini perintah Allah, sing mbok delok iki sing sing dawuh aja mbok delok watune napa to kok watu jane mbok kabangi nek digawe saka lemper ngono Pak ya iso karo mubeng karo jawe jiko apa meneh nek digawe saka roti iso karo dilat watu kok mbok ubengi tapi sekali lagi bahwa itu adalah perintah Allah ini namanya iman. Iman kius ya manut apa sing didhawuhke. Silahkan manusia mau berpikir kita punya pikiran alam kritis tetapi kemampuan pikir manusia pasti ada batasnya. Ojo kabeh-kabeh mbok pikir ndak malah mumet dewi. Itu Memang dalam Al-Quran didawuhi, akimis sholah Toro fayin nahar. Nek sampeyan kiming ming cekelan Quran tanpa ada pemahaman sekunder, tanpa ada pemahaman yang lain, bingung dewe. Akimis sholah Toro fayin nahar. Dirikanlah sholat karena mengingatku torofayin nahar pada pinggir duanya hari terus ono sing maknani sholat ki sing penting eling karo Gusti Allah titik pas numpak sepeda motor lewat Bangjo pas kurungan dan duhur Allahu Akbar mandegrek akimis sholat ngiling-ngiling Gusti Allah weh sholat duhur kuih nek sampean ning cegemol nyekeli dawuh Quran tanpa pemahaman yang lain. fayin nahar pada pinggir duanya hari. Berarti salat ki pinggir lorone berarti esok karo sore. Akhire ana rombongan salat esok sore. Pokoknya sing penting Quran, sing penting hadis titik. Wah kuwi sing berat. Nah. Ini mula butuh ngaji, butuh pemahaman juga dari para ulama, para mujtahid itu di situ. Terus kalau dari hadis solu kama ro'aitumuni usolli Dirikanlah sholat sebagaimana engkau melihat aku sedang menjalankan sholat Kata beliau Nabi Padahal awak dhewe ora weruh. Kanjeng Nabi ki mbiyen le salat kados pundi. Ya. Mula sampean ngajiyo sapinah pesolatan niku sing kanggo cekelan. Kalau kita mau solat berdasarkan Al-Qur'an jajal, endi dalile Quran sing solat luhur ki patang rekaat Betul nenten Endi dalile Quran sing solat subuh ki mengrong rekaat Tidak ada. Sing ono yo ya sampean teko sinau sapinah dhisik, sinau pesolatan, dari situlah Al-Quran didedah, Al-Quran diuncei menjadi kitab-kitab panduan kita solat lima waktu. Itulah. Jadi silahkan Anda berprinsip yang penting Quran, yang penting hadis. Malah mumet karpe dewi. Wong awak dewi orang nyandak nguncai Quran secara langsung dan hadis secara langsung itu terus nek sing reokan mlebu swarga kulo yakin jenengan mlebet swarga Allahumma amin sopo wonge sing wis tahu, ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah daholal jannah mesti melebu suargo ini persoalan mampir neraka pirang tahun mboten ngertos Pak muga-muga li mampir ora kesuwen nggih niki lho ting mriku niku dadi jenengan sing mantep jadi jenengan ki ngoten Dik sampean leres sing dingendikake Cak Nun sing penting ngibadah ngibadah ngibadah persoalan ganjaran tidak bukan urusan kita itu Allah yang akan menentukan jadi sholat niki kula nek dikongkon kesel ikhlas napa ora mohon maaf level kula jenengan niki ngibadah niki ora usah ngrembug ikhlase ora usah ngrembug ikhlas awak dhewe iki levele isih kudu meksa sesuk contone adzan subuh jam setengah lima kula yakin sederek mriki mireng sedaya hayyalah shalah kabeh krungu persoalane mung pira sing gelem krungu terus tangi menyat lan iki isone menyat awak dhewe kudu meksa mula bener dawe wong sepuh ngibadah niku pripun kersane sregep dungane japane Allahumma paksan wajihadan apa-apa kudu dipaksa lan ditenani Arab sholat wah nanti dulu lah saya mau sholat wong belum ikhlas rumangsane salat ki sedekah ngono pokoke ikhlas-ikhlasan awak dhewe niki sing butuh nyembah maring Allah kudu dipaksa nek ora meksa sampean ora gelem salat ora gelem ibadah ini harus dipaksa itu mula sing penting dilakoni dilakoni soal ganjaran ora Allah sing bakal maringi. Cuman Allah teng Quran wis ngendikake hambok sak kelungsui reng sampeyan ibadah mesti dicatat lan bakal diwales dening Allah. Ini yang kita yakini bersama. Soal bulan suro, nah ini Pak. Panci tiang Jawi kados kulon jenengan kon muni Muharram nang ilat ki jenenge katel ning paling penak imunisasi suro tapi kapan disebut imunisasi suro yang muncul dalam benak kita suro kiwulan sing angker medeni aja do ke anak nang sasi suro munda engko garing-garing aja do memantu nang sasi suro mundak ngantene gabuk ramanak mana? padahal bukan itu yang dimaksud suro niki bulan mustajabah bulan Allah meluluskan ujian para nabi mula wulan ki bulan tirakatan Ojo do barang gawe nang sasi suro maknane bengi doki gawe penuwunan gawe mujahadah. Awan ojo do memantu maknane sasi suro kondo nglakoni poso. Cuman penjelasan para sesepuh biyen niku memang tidak pernah tuntas. Jadi sampean arep nafsiri sak penake monggo kerso. Wong biyen niku ngeten no, Pak. Nek Mbah Kiai dawuh le mlaku etan, mlaku ngetan lillahi taala. Slamet. Mlaku ngulon, nggih Mbah, ngulon. Mantep lillahi taala. Slamet. Tapi sak niki. Kulon jenengan kon melaku ngetan, le melaku Mana dalilnya? Mana hadisnya? Yo ya niku awak saat sakniki kini mengkakian serigis. Jadi ribut masalah dalil hadis akhirnya orang melaku-melaku burung melaku ke hadis kesutu parani Israel tung Rung sida melaku kesusumu. Nah, lah niku. Maka yang hal-hal kabeh gawe wong tuwa ki mbiyen wis ana dasare, ana dalile. Biyen para sesepuh nek dawuh basa Jawa mantep kabeh. Mergo sing dawuh niku ya nglakoni. Nek sakniki ana ustaz sithik-sithik, "Qallallahu ta'ala fi kitabil karim." Rawahu al-hadis Hadis wis saya diributke, iki sahih apa ndonge? Kok le kakian rengkek gitu lho. Poso weton ki ana dalile ora. Nek ra kuat poso mbok wis ramang poso. Kok lu ribut takon dalil barang. Gusmu sewingine manu marai kula. Nek ana wong takon dalile poso weton gampang. Kanjeng Nabi poso tiap dina Senin kaya apa dalile Kanjeng Nabi ki ngurmati kelahirane syukuran dilahirke dina Senin mulo syukuran tiap senen poso nek sampean lahir dina Setu derek Kanjeng Nabi poso Setu dalile ndi ngono ya dalile poso syukuran wau Kanjeng Nabi dawuh fihi wulitu aku dilahirkan hari Senin maka aku puasa hari Senin. Kalau aku hari Sabtu maka saya puasa hari Sabtu. Lah terus poso syukuran niku genyukuri tekan anak e tekan putune. Anakku lahir dino seloso ah tak posoni syukuran anak lahir seloso. Anakku sing nomor loro dino Kemis tak poso dino Kemis Anak kula niku songo e ya, kiai. Napa bendina poso? Ya ora, nek anakmu songo jupuk wetone wae. Sing barep apa? Selasa legi. Sing nomor loro apa? Kemis paing. Ya poso Selasa legi kemis paing. Nomor telu dadi poso weton niku dalile sangka fihi bulitu niku jenengane dalil kiasi ora kabeh kudu dalil nakli yang harus dari Al-Qur'an dari Al-Hadis mula wau PR awak dhewe bidngah bidngah niku ana sing hasanah kaya nggo kupluk ngeten iki Pak Kanjeng Nabi kula yakin biyen orang nggo kupluk ngeten iki Pak. Apa meneh merek Nah. Tapi kira-kira nggak kuplok ngenten iki sae napa awak? Nah, kuwi berarti hasanah lakonono ngoten mawon. Senajan Kanjeng Nabi mbiyen ora kuplukan ning nek semerep ngeten iki kula yakin Kanjeng Nabi nggih remen. Niku ana bid'ah sing mandubah. Awak dhewe salat traweh, ting mriki nek traweh do jamaah mboten. Iya. Kanjeng Nabi dereng nate salat traweh jamaah. Traweh jamaah niku sing mulai Sayyidina Umar bin Khattab. Ben wong Islam do ketok nglumpuk, ketok kompak, siar. Ayo traweh dilumpukke. Akhire traweh berjamaah. Nek sing ahli bid'ah, sing ora seneng bid'ah mbok ramang traweh jamaah. Wong Kanjeng Nabi rung trau traweh jamaah. Itu bid'ah yang mandubah. Silahkan jenengan lakukan. Bahkan ada bid'ah yang wajibah. Bid'ah yang wajib. Adik-adik sing sami tahtiman Quran sinaune mau se Quran ngagem mushaf Isi Al-Quran itu wahyun ilahiyun tetapi mushaf Al-Qur'an kitab Quran sakniki niki produk dari bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi niku mbiyen Quran ki ditulis nang lulang unta. Jadi Kanjeng Nabi mbiyen dawuh, "Kang, mau bengi Jibril mampir ngomah ninggali surat Ikhlas, kul huwallahu ahad sak teruse." Sahabat sing Dobit sodron EQ-nya di atas rata-rata matur izin ya Rasul saya hafalkan dihafalke sahabat sing uteke sedengan dobit kitabi izin ya Rasul saya tulis akhirnya ditulis di lulang unto, nang lulang wedus nang balung unto, itu Al-Quran terus kanjeng Nabi sedo akhirnya tekan zaman Abu Bakar Sayyidina Umar usul Abu Bakar terlebih setelahnya perang Yamamah banyak sahabat yang hafid Al-Quran syahid Sayyidina Umar usul ya ya khalifah niku Quran dang jenengan ke wong-wong sing apal Quran sing nang kulit kurma sing nang kulit apapun ke ditulis mulailah di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Quran proyek nulis Quran sahabat Anas bin Malik sing tulisannya apik kon nulis durung rampung nang Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar melanjutkan burung rampung terus ke meneh nang Sayyidina Usman maka mushaf yang hari ini kita kenal adalah mushaf Usmani itu di zaman Sayyidina Usman nek sampean ora gelem ah maca Quran nang lulang unta kono maca Quran nang balung unta itu wajib kita membuka Al-Quran mushaf hari ini meskipun ditulis nang kertas sing zaman kanjeng Nabi hurung ono silahkan bahkan Al-Quran biyen kira ono harokate terus ono sahabat nek mboten lepat Abdu Ali namane niku sing usul Ya ro, ya khalifah ben gampang li maca mbok diharokati. Nek harokat fathah niku dekek dhuwur, mim patah ma. Terus tak patah ta, mim dumahmu matamu. Nah. Kuwi harokat ki zaman sahabat. Zaman Kanjeng Nabi urung ana harokat ngono kuwi, Mas. Kuwi bid'ah meneh ning bit asing wajibah. Itu loh. Jadi Anda jangan alergi dengan kata-kata bit bid'ah. Ada lagi bid'ah sing dolalah sayi'ah. bit asing Allah. Ting Malang niwono petinju kena kasus melebu penjara. Nang penjara sinau mu jenggot, metu saka penjara ngaku dadi ustadz akhirnya terus ngedeke Islam Islam Indonesia pokoknya apa-apa ini orang ngerti maknanya orang sah pokoknya kudu bahasa Indonesia sholat di bahasa Indonesia takbir yo Allah maha besar lah kanjeng Nabi orang ngajarke sing jenengane takbiratul ihram wiwit kanjeng Nabi tekan dino kiamat bilughatil arabiyyah itu yang harus menggunakan bahasa Arab itu takbir. Takbir bahasa ke Indonesia ini ku bid'ah dolalah. Jadi bid'ah itu ada berbagai macam. Itu yang harus dipahami agar kita tidak terjebak pada sidik-sidik nyalah-nyalah ke wong Itu beberapa sing kula pahami. Nek soal mabuk-mabukan wau nggih pun jelas dijawab kali Cak Nun. Lah nek apa-apa sing mabuk ki haram sampean numpak sepur. Nah kula niku biasane nek numpak mobil mabuk berarti ra olah numpak motor, motor ki haram. Kula numpak sepur ki biasane mabuk kereta berarti numpak sepur haram. Tidak bisa. Jadi kita harus melihat esensi di dalamnya. Milo adik-adik sing wis hatam Al-Qur'an tolong pahami uncei isine Al-Qur'an kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu beliau Nabi pernah memberikan peringatan di zaman akhir akan banyak orang-orang yang fasih membaca Al-Quran tajwid api, tertil, bahkan hafil tetapi ingat wal Quranu yal anuhu akan banyak Orang-orang yang membaca Quran, Al-Quran tidak memberikan hidayah, tetapi Al-Quran akan memberikan laknat. Siapa orang-orang yang tidak mau belajar, memahami isi, dan tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Quran? Maka saya berharap adik-adik terus le ngaji ben ora mung bisa maca ning yo paham lan iso ngamalke isi daripada Al-Qur'an. Demikian tambahan saking kula tentu banyak kesalahan. Saya mohon maaf, saya kembalikan lagi matur Bapak-bapak sekalian, saya janji sama Gus Yusuf kunci dua hal untuk ketenangan sampean sedaya. Pertama, ten Quran ayat yang menyangkut ibadah mahdoh atau rukun Islam itu jumlahnya tiga setengah persen. Nek sing muamalah wisisane enam setengah persen. Nah, yang tidak boleh ada bid'ah itu ibadah mahdoh atau rukun Islam. Jadi poso ra untuk diubah, sholat ra untuk dirubah, ya bahasane ya nih gerakan-gerakannya. Itu sama sekali tidak boleh bid'ah. Kalau jadi tiga setengah persen tok sing ora untuk bid'ah. Sing enam setengah persen itu terbuka untuk bid'ah, asalkan tidak melanggar syariat. Yang ya. Jadi pedoman ngeten ibadah mahdo itu rukun Islam berarti syahadat sampai haji ya. itu ngene apa wae aja kok lakoni kejaba sing tak kongkon kira-kira begitu apa saja jangan dilakukan kecuali yang saya suruh saya perintahkan kata Allah niku ibadah mahdo nek wis dikongkon lima waktu ya lima waktu nek dikongkon petang rekaat ya petang rekaat tidak boleh ada bid'ah. Tidak boleh ada kreativitas. Rasa lomba sholat nganggu gerakan pencak. Rasa. Lu mau kaji kudu nang Mekah ora iso gawe gawe Ka'bah-Ka'bah dhewe ning kebon. Gitu ya. Nah, kalau ibadah amalah terbalik. Lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Jadi kalau pertama tadi ibadah madhoh Jangan lakukan apapun kecuali yang saya perintahkan. Kalau mau amalah, ibadah mau amalah, lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Ngerti nggih? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah, mudah-mudahan pedomannya sudah jelas. Di dalam ibadah muamalah justru sangat diperlukan bid'ah-bid'ah sepanjang tidak melanggar syariat. Ngerti nggih jelas nggih Bu nggih? Jadi soal bid'ah wis rano masalah ya. Bid'ah niku saya asal tidak melanggar syariat. Dan betul-betul kita perlukan seperti musyaf Quran, pengajian ini juga bid'ah dan seterusnya. Tapi itu baik. Jadi tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kok saiki awake dhewe iki kok do kerengan terus iki iki digawe wong apa kanjen awake dhewe seneng kerengan. Setahu saya berabad-abad yang lalu sampai 20 tahun yang lalu tidak ada orang kerengan kayak saya ini. Ngafir-ngafir. Itu semua kita dibikin. Jadi kunci ngeten ini di seluruh dunia ini asal Islam pasti dirusak. Nonton mawon. Sejarah dirusak, masa silamnya dirusak, nilainya dirusak, semua dirusak. Angger Islam mesti dirusak. Timur Tengah dihancurkan oleh Amerika Israel. Nonton nggih? Pokoknya angger Islam dirusak. Nah Indonesia ini duwe telu sing marake gue iki diadu domba. Cara Carane ngrusak diadu domba. Nek sampean diadu domba tidak kompak akhirnya sampean gampang dijajah. Ada tiga hal di Indonesia yang membuat Anda dipecah belah. Digongkon anti Syiah, digongkon anti Iko, mengkafirkan Iko, membedakan. Itu semua rekayasa. Itu semua adalah upaya-upaya dari dunia internasional yang tidak menginginkan Islam bisa bangkit. Satu, Indonesia punya dua alasan lagi. Jadi pertama jenengan itu diadu domba mergo Indonesia iki alami sugih. Nek jenengan kompak, presiden karo menteri ini karo rakyatnya kompak, sampean tidak bisa dijajah. Maka dibikin bertengkar, presiden bertengkar karo wakil presiden, wakil presiden karo menteri, menteri karo wakil, semua bertengkar satu sama lain. TNI ndak enak sama Polri, Polri kerengan karo KPK, semua diadu domba. Semua golongan Islam diadu domba. Dengan Anda diadu domba, Anda menjadi rapuh, maka akhirnya sekarang hampir semua kekayaan Indonesia ini sudah bukan milik Indonesia. Anda gampang dijajah. Aku ngombe iki iki wae Prancis, sampean tuku ngombe niku, niku mungkin batinnya dan Prancis. Tanah-tanah, modal-modal, hutan-hutan, kebun-kebun semuanya hampir sudah bukan milik orang Indonesia lagi. Jadi kue didu diadu domba, dikongkon benci satu sama lain supaya rapuh. Kalau sampean rapuh gampang dijajah, gampang dirampok dari Irian Jaya sampai Sumatera, Kalimantan sampean dirampok semua. Iki nek tak dudu datane malangku pecah. Tapi pokoknya satu alamnya kaya maka sampean tidak akan dibiarkan untuk selamat. Sampean akan terus diganggu-ganggu. Dipilihkan presiden yang gampang diatur. Dipilihkan pemimpin yang gampang disetir-setir. Diseret ke Amerika sampai sana tidak dihormati oleh Amerika dan seterusnya dan seterusnya lah. Nomor loro mergo saya Indonesia iki istimewa. Kuwi marake kowe ora entuk kompak. Nek bangsa Indonesia kompak tidak ada yang bisa melawan seluruh dunia. Makanya saya mohon dengan sangat Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Ramil semua tolong menjadi sesepuh masyarakat. Neono popo jokerengan Dewi konsultasi kepada dewan sesepuh di setiap tempat. Ya Pak Camat ya. Soalnya kita di diadu domba dan teman-teman itu dengan mudah di dibikin nikmat untuk kerengan satu sama lain. Kita tak ceritake sebenarnya asal usulnya karena ini Israel itu takut sama Iran. Nah, Iran ini dianggap ancaman juga oleh Arab Saudi. Dan gitu. Akhirnya janjane sing kerengan iku negara. Ning akhirnya mergo sing kerengan negara iki tidak populer akhirnya didolekke agama nih. ngut gawe ISIS, gawe segala macam yang membuat kita bisa bertengkar satu sama lain. Dulu kita nggak pernah bertengkar seperti ini. Nah saya saya senang acara ini kan dipakai untuk mempertahankan supaya kita tetap berdamai Sepanjang kita sama-sama bersahadat, sepanjang kita semua bertauhid, kita adalah ikhwah, kita adalah bersaudara di hadapan Allah Swt. Jadi sekali lagi hati-hati awake dhewe mergo punya tiga keistimewaan. Satu alamnya kaya raya. Nomor dua manusianya istimewa. Enggak usah saya ceritain bahwa Anda itu istimewa. Uang kabeh wedi karo wong Indonesia. Kalau pemerintah ra malah malah ida ida Nenek kalau rakyatnya wedi tenan kabeh. Itu. Anda jangan lupa di Korea, di tempat-tempat industri-industri di mana banyak anak-anak kita pergi ke sana sebagai TKI. Mereka itu tenaga kerja utama nomor satu. Di Amerika, di Korea, di Jepang, tenaga kerja Indonesia paling mahal bayarannya karena mereka pinter-pinter, terampil-terampil, berigel perigel Nomor dua baru Vietnam, nomor tiga baru Filipina, India dan lain-lain. Tapi tenaga kerja Indonesia itu nomor satu. Tentara Indonesia di mana-mana nomor satu. Biayanya sedikit untuk latihan tentara tapi juara tembak dunia di Australia 95% piala diambil oleh Indonesia. Jadi uang Indonesia ini Ketok ora latihan, ketok ora duit naik nek wis tandang ampuh tenan. Maka Indonesia jangan sampai kompak. Maka teman-teman sekalian, mohon jangan latihan di pertengkaran-pertengkaran. Saya mohon semua jajaran di kabupaten, kecamatan itu kompak ke bawah. Jangan sampai kita diadu domba. Gitu ya. Satu alamnya kaya, dua manusia istimewa. Nomor tiga karena kita muslim terbesar. Bos naik muslim terbesar sembarangnya dirusak, dirusak kabeh. Ya, Orang meng wong akeh, orang meng bangsa, individu dirusak. Petinju di Amerika begitu masuk Islam dihancurkan. Michael Jackson dihancurkan, Mike Tyson dihancurkan. Semua dihancurkan asal masuk Islam. Meskipun sekarang mereka kena bumerang, sekarang Islam berkembang sangat luar biasa di seluruh dunia. Di Amerika makin banyak orang masuk Islam dengan murni. Di Rusia sholat idnya lebih besar daripada di Indonesia. Jalan raya seluruhnya itu penuh oleh orang Islam di Rusia. Jadi Rusia itu sahabatmu yang akan datang. Dan kamu jangan anti siapa-siapa. Perhitungan dengan baik. Dan jangan gampang ngomong. Ini yang yang susah ini karena terlalu banyak Facebook ini loh, Pak. Facebook sama WA WA ini loh. Aku gelo janjane mbok biyen Kanjeng Nabi duwe Samsung. Jadi waktu Jibril teko langsung sekedap sedap sedap nggih. 3 2 ampun monggo pirmon ayate. Kan terekam dengan baik sampai sekarang tinggal copy paste, copy paste, copy paste ngono ya. Nah, karena tidak mungkin itu terjadi, maka sekarang kita bertentangan karena sumber kita dari Rasulullah ke kita itu orang macam-macam ulama. Ada ijma, kias macam-macam. Akhirnya siji untuk sumber iki, siji untuk sumber liane kerengan satu sama lain. Kalau yang pakai ilmu biasanya itu saya mengatakan, wis to agomo ki telo, dudu geduk, Nek ono sing gedo, aja nesu nang gripik, sing gripik aja nesu nang apa liyane? Tape. Saya punya banyak dosa tapi kesalahan saya pribadi jangan ditimpakan kepada umat Islam, ngerti enggak? Kalau ada orang A melakukan sesuatu jangan semua A di sama dengan orang Sunni juga banyak melakukan kesalahan, tapi jangan ditimpakan kepada ideologi Sunni. Sunni itu baik, gitu loh. Itu ya teman-teman sekalian, saya mohon maaf kalau saya kadang-kadang keterlalu omong sing ora-ora, saking cedai saya sama Anda semua. Wong kini KBKB yang juga kesalahan tak karu-karuan gitu ya. Bapak soal bid'ah beres ya. Pokoknya nomor yang terakhir soal adu domba jangan mau ya. Dibid'ahkan rapopo lah. Wis mboten napa-napa mungkin kula tak bid'ah, tak mlebu neraka mboten napa ning kula terus nggih, selawatan kula tak terus, wiritan kula tak terus, ulang tahun kita terus. Terakhir sekali, tidak semua yang kita lakukan harus ada tuntunannya. Yang harus ada tuntunannya itu rukun Islam. Kalau di luar rukun Islam tidak ada tuntunannya tidak apa-apa. Asal tidak melanggar syariat misalnya mancing orang tuntunannya. Gimana? Apa menaik Mas? Gaple orang tuntunane orang apa-apa anggar ora totoan ngoten ya? Gitu? Apa menaik Mas? Reok orang tuntunannya. Banyak sekali yang kita lakukan tidak ada tuntunannya. Dan memang tidak perlu tuntunan yang dibutuhkan larangan naik panjang olor larangan. Ini kita tidak lakukan. Maulid Nabi itu tidak ada tuntunannya. Tapi juga tidak ada larangannya. Jadi tidak ada masalah.